Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم وبارك على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أكرمنا بحسن ظن بك اللهم يا ربنا أكرمنا بحسن ظن بك اللهم يا ربنا أخسرنا يوم القيامة مع السعداء واجعلنا يا ربنا ممن أكرمت ممن أكرمته بالسعادة في هذه الحياة وبعد الممات اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا الطابة قبل الموت والشهادة عند الموت wal jannata ba'dal maut amma ba'd hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu semoga benar-benar yang akan kita dapat dan yang telah kita dapat menjadi ilmu yang manfaat yang menjadikan sebab keselamatan kita saat hidup di dunia ini dan kelak di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih terus bersama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dan juga Imam An-Nawawi dengan kitab hadis beliau bentuk belajar dekat kepada Rasulullah. Satu demi satu kita mencoba membaca hadis riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semakin kita kenal, semakin kita cinta, dan semakin cinta kita semakin mudah mengikuti perintah dan menjauhi larangan Rasulullah dan di saat itulah hakikatnya atau puncak tujuan yang kita cari bisa mengikuti Rasulullah menjauhi larangannya yang itu adalah hakikat daripada kemuliaan di hadapan Allah yaitu ketakwaan dan siapapun yang bertakwa akan dimuliakan oleh Allah inna akramakum indallahi atqakum yang paling mulia di antara kita yang hadir di tempat ini adalah siapapun dari mereka yang paling bertakwa itu yang lebih dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan langsung saja kepada kitab eh, Tajridus Sarih Mukhtasar Sahih Bukhari sebelum kita membaca kitab Riyadhus Shalihin kepada para asatid yang sudah siap untuk membacanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adim. قال المؤلف وبسند المتصل أبي أباس جنود أخمى بن أحمد بن عبد اللطيف رحمكم الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين باب الصلاة إلى أن قال أن سيدة عيسى رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأحياء فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرقهم وفي المسجد خيمة من بني كفار إلا الذام يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من كبالكم فإذا سعد يغدو زرح دما فمات فيها أن سيدة حيسى رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخنداق في الأكحال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليؤوده من قريب فلم يرهم وفي المسجد خيمة من بني جفار إلا دام يسيل إليهم فقولوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من كبالكم فإذا سعد يعد جرحه دما فمات فيها عن سيدة عيسى رضي عنها قالت أصيب سعد يوم الخنداق في الأحفال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليؤوده من قريب فلم يرهم وفي المسجد خيمة من بني كفار إلا داموا يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبالكم فإذا سعد يعدو جرحه داما فمات فيها بسم الله قال مصنف رحمه الله تعالى nafa'ana Allah bihi wa bihi wa bihi wa bihi amin ila angkal kita sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha An Aisyah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau Qalat beliau berkata usibah Sa'adun ini Sa'ad bin Mu'ad pembesarnya Bani Aus Sa'ad bin Mu'ad usibah tertimpa Sa'ad Sa'ad tertimpa Yaumal Khandaki pada waktu perang Khandak Fil Adhali diurat tangannya jadi ada urat besar yang ada di tangan beliau namanya akhal. Sehingga di saat terluka itu darah mengalir keras sekali. Fadharaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khaymatan. Fadharaba kemudian Nabi membuat. Jadi doroba itu artinya macam-macam Nabi membuat khaymatan khimah atau membuatkan Nabi Muhammad khaymatan khaymah fil masjidi di masjid. Min qaribin. Yang dekat, berdekatan. Liya'udahu. Liya'udahu agar Nabi itu bisa nengok dengan mudah. Min qaribin dengan dekat, dari dekat. Jadi karena perhatiannya itu menunjukkan bahwasanya orang itu orang besar. Dan Nabi Muhammad tahu kalau ini adalah orang besar, orang mulia, sehingga perlu ditempatkan seperti itu dengan harapan Nabi Muhammad bisa mengunjungi sewaktu-waktu. Falam yaruhum. Tidak ada yang mengkhawatirkan mereka selama Muat saat ada di situ. Lam yaruhum tidak ada yang mengkhawatirkan mereka. Wa fil masjidi khaimatun min Bani Ghifar. Di dalam masjid itu ada khemah-khemahnya dari kaum Bani Ghifar. Jadi ada khemah yang lainnya. Illa addamu Jadi wa fil masjidi khaymatun wa khaymatun Bani Ghifar ini adalah jumlah i'tiradiyah. Artinya tidak ada sangkut pautnya dengan sebelumnya. Ini hanya sisipan. Falam yaru'hum tidak menjadikan mereka khawatir, para sahabat tidak khawatir illa adamu kecuali saat darah yasilu mengalir ilaihim kepada mereka. Faqalu kemudian mereka pada berkata, "Ya ahlal khaimati wahai penghuni khaimah, perkemahan atau tempat yang dibuat untuk tinggal bagi mereka. Ma hadzal ladzi ya'tina min kibalikum?" Mahada apa ini? Alladhi yang yaktina yang datang kepada kami min kibalikum dari kalian semuanya. Apa ini yang mengenaiku ini? Jadi ada darah. Fa'idha sa'dun. Ternyata saat. Fa'idha sa'dun. Ternyata saat. Yagdu jurhuhu. yagdu mengalir jurhuhu lukanya. Daman darah. Mengalir darah dari lukanya. Famata fiha. Kemudian saat meninggal di perkemahan tersebut. Saat bin Mu'ad adalah orang besar yang di saat meninggal itu ars bergetar. Disebutkan oleh Rasulullah seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad menyebutkan 70 malaikat turun menghadiri 70 ribu malaikat yang tidak pernah turun saat itu turun menghadiri jenazahnya saat bin Mu'ad. Ini orang besar. Dan ada kabar, yakni ada isyarat dari Rasulullah sampai didekatkan kepada Rasulullah menunjukkan kalau ini adalah orang besar. Akhirnya saat meninggal di perkemahan tersebut bekas luka di perang Badar, eh perang Khandaq dan itu menunjukkan bahwa beliau adalah mati syahid yang sesungguhnya. Mati syahid. Kemudian di sini yang perlu kita ambil faedah adalah karena babnya bab salat, bab masjid maka boleh kita merawat orang sakit di dalam masjid ya. Boleh merawat orang sakit di dalam masjid dengan harapan untuk kemudahan di dalam perawatannya. Yang pertama. Yang kedua adalah perbedaan ulama tentang darah yang ada di masjid ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya darah itu tidak najis. Dan itu pendapat lemah Jumhur ulama, kebanyakan ulama. Bahkan Imam Nawawi mengatakan sudah disepakati oleh para ulama bahwa darah itu adalah najis. Adapun kejadian saat mengalir darah di dalam masjid itu bukan berarti menunjukkan tidak najis biarpun di waktu itu tidak ada keterangan bahwasanya Rasulullah menyuruh mereka untuk mensucikannya akan tapi kaidah bahwasanya yang tidak diketahui itu bukan berarti tidak ada. Di saat Nabi Muhammad tidak atau di saat di dalam hadis ini tidak ada berita untuk mensucikan bekas darah tersebut, itu bukan berarti tidak disucikan. Sebab riwayat lain telah menjelaskan bahwasanya darah itu adalah najis. Sehingga Imam Nawawi menjelaskan itulah ijma' para ulama. Ada sebagian mengingkari ijma' tapi tidak pernah keluar daripada perkataan jumhur ulama. Adapun dalil-dalilnya adalah ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-An'am itu disebutkan illa daman masfuhan, kecuali darah yang mengalir. Itu disebut lanjutan dalam Al-Qur'an. Bahwasanya daman masfuhan darah yang mengalir memang itu berbicara tentang hukumnya memiku memakan daging dan darah. Di situ dijajar dengan babi kemudian disifati dengan rijsun. Rijis itu adalah najis, itu yang dipahami oleh para ulama. Kemudian juga ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Asma binti Abi Bakar bahwasanya inna mar'atan atan atat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqalat dan berkata, "Ihdana yusibu thawbaha damun." Salah satu dari kami ada yang tertimpa darah. Min damil haidati darah haid tertimpa darah haid ya Rasulullah. Fakaifa tasna apa yang ia lakukan? Ini hadis sudah pernah kita sebut di dalam mukaddimah masalah bab darah haid. Bahwasanya di situ Nabi Muhammad memerintahkan tahutuhu dikorek, dikerok. Kemudian bil ma' kemudian disiram dengan air. Takhrusu kemudian dibasahi dengan air agar mudah pengambilannya, pengaringannya apa-apa untuk mengoreknya Kemudian setandohtu tuh bil bilma kemudian wanita tersebut menyucikannya dengan air, maka di situ menunjukkan bahwasanya darah haid adalah darah yang najis. Sementara setelah itu tidak ada yang membedakan antara darah haid dengan yang lainnya, berarti umumnya darah adalah najis. Ini adalah hujahnya jumhur ulama atau ijma para ulama. Adapun hadis di sini memang ada sebagian yang mengatakan tidak wajib, tidak wajib, tidak najis. Yang mengatakan tidak najis hampir tidak ditemukan dari para imah madhahib. Adapun yang mengatakan dimaafkan nanti banyak. Dimaafkan itu bukan berarti tidak najis. Najis tapi dimaafkan. Ini pembahasan. Maka nanti ada pembahasan di dalam madhab kita Al-Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada beberapa hal yang dimaafkan. Termasuk darah. Darah itu dimaafkan dari kita jika darah itu adalah keluar dari diri kita sendiri yang tidak keluar dari tempatnya dan darah itu adalah belum bercampur dengan sesuatu yang lain. Misalnya darah yang ada di bekas bisul kita. Itu dimaafkan kalau kita sholat membawa darah yang ada di bisul. Asalkan tidak keluar dari batas wajarnya maka itu dimaafkan. Jadi ada orang punya leba punya apa namanya? luka. Di luka itu tentu ada najisnya. Dan dimaafkan ke baju yang menempel ke tempat tersebut. Jadi kalimat dimaafkan ini adalah untuk meringankan. Bukan berarti darah itu tidak najis. Ini adalah hadis yang pertama yang kita baca. bahwasanya hadis ini seolah-olah menunjukkan bahwasanya darah itu tidak najis. Tapi sesungguhnya hadis di sini tidak berbicara tentang najis dan tidaknya darah tetapi di sini hanya berbicara tentang bagaimana merawat orang sakit di dalam masjid. Adapun masalah darah, adanya darah itu bukan berarti tidak harus dicuci, tapi disucikan oleh Rasul oleh para sahabat Nabi tentunya itu mungkin sekali apalagi didukung adanya hadis-hadis yang lain. Intinya disepakati para ulama yang namanya darah itu najis. Baik, ini adalah hadis yang yang pertama yang kita baca pada pagi hari ini dan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa bihi ilahi qala an sayyidatina ummi salamah radhiyallahu anha qalat شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور وبه إليه قال عن, أم عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور وبه إليه قال عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال توفي من وراء الناس وأنت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور Hadis berikutnya diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat beliau berkata syakaitu syakautu ila Rasulillah Aku ngadu kepada Rasulullah, "Anni ashtaki." Aku merasakan sakit, enggak enak badan. Aku sakit ya Rasulullah. Waktu itu dalam keadaan ingin bertawaf. berat kalau menjalankan tawaf langsung dengan kaki beliau beliau merasa tidak mampu lalu ngadu aku sakit bagaimana tawafku ya Rasulullah qala tufi min wara'in nas tawaflah di belakang manusia orang-orang tawaf kamu ngikut di belakangnya wa anti rakibatun engkau mengendarai onta jadi naik onta Fatuftu, lalu aku tawaf. Wa Rasulullah dan Rasulullah yusalli salat ila jambil baiti di samping Ka'bah. Yaqra bituri wa kitabim mastur. Ya, ya. Rasulullah membaca surat Wat-Turi wa kitabim mastur. Nah, di sini ini juga masya Allah. Jadi kalau orang membaca hadis ini memang harus dibarengi dibarengi dengan fikih para ulama. Kalau orang hanya membaca fikih saja betul kata Ibnu Wahbin al ahaditsu membawa membaca hadis itu berbahaya. Al ahaditsu madillatun illa lil fuqaha'i. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi orang yang faham ada fikihnya. Al ahaditsu madillatun menyesatkan sebab kalau orang hanya pakai hadis-hadis bisa keblinger tuh nanti. Akhirnya ke Mekah naik onta yang sakit suruh naik onta semua kan kacau nanti. Karena hadis ini, ini hadis Nabi, sunnah Nabi. Disuruh ibu-ibu yang sakit nanti nyewa onta masuk ke Ka'bah. Sana hancur tuh keadaan ya. Jadi memang nggak boleh. <laughs> Jadi ada sebab. Kemudian sisi lain, memang hadis itu harus ditimbang dengan hadis yang lainnya. Karena memahami hadis harus dengan hadis atau mungkin dengan dan kadang dengan ayat Al-Quran. Sesaat Quran menjelaskan hadis Nabi dan hadis Nabi menjelaskan Al-Quran. Begitulah karena sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa memahami Al-Quran dan hadis secara benar hanya ulama. Maka kita kembali kepada ulama. Kalau orang memahami hadis dengan picik, apalagi hawa nafsu dengan bau provokasi, sudah membawa hadis ini. Ini menunjukkan bahwasanya uh, kotoran kam onta tidak najis. Buktinya dibawa ke dalam Ka'bah, sementara di sana tempat untuk sholat. Sebab umumnya kotoran unta adalah apa? Najis. Kotoran unta adalah uh, apa, sementara umumnya unta itu ya biasa buang air di buang kotoran di mana-mana. Nah ini kok suruh tawaf? Ini menunjukkan bahwa kotoran unta ini adalah tidak tidak najis. Nah, ini pun ternyata boleh ulama yang memahami dengan cara seperti itu dan itu yang diambil oleh madhabnya Imam Malik rahimahullahu taala bahwa semua kotoran dari binatang yang halal dimakan itu tidak najis dan mereka ini dijadikan bahan atau hujah mereka dan mereka orang besar ulama. Akan tapi menurut madhabnya Imam Syafi'i, waktu Nabi Muhammad SAW dalam beristinja, hadis banyak. Tentunya Nabi Muhammad minta diambilkan batu untuk beristinja tapi diambilkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas kalau tidak salah sesuatu yang membaku, membeku bentuknya kayak batu tapi itu bekas kotoran unta. Dijawab dengan inna ma'hi warijsun, Itu adalah kotoran. Jangan pakai ini. Itu juga menunjukkan bahwasanya yang namanya kotoran unta adalah najis. Itu menurut madhab kita Imam ash shafii radhiyallahu anhu dan juga yang diambil oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Berbeda dengan Imam Ahmad yang punya riwayat banyak tentang ini dan madhab Malik mengatakan bahwa kotoran dari binatang yang halal dimakan itu tidak najis. Dan makanya kalau tidak berguru ngaco, nanti membaca begini pulang ke rumah, le, ayam kan dimakan. Berarti kotorannya biarin saja taruh di musola. Ini orang nggak bener ya. Nah ya, memang menurut madhab Imam Malik tidak najis. Akan tapi jangan sampai musola kita kotor. Dan ini juga untuk menghilangkan was-wasnya orang yang sok kepinteran itu ya. Ada orang paling takut dengan najis ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tengok ini. Ini pernah suatu ketika ada orang kena was-was. Was-was najis. Jadi dikit kena najis. Sebab perlu di rumah atau itu rumah dah. rumah dahulu kan belum pakai keramik. Jadi kalau dari kamar mandi kemana itu nyentuh tanah dan sering onta lewat di situ. Sering kambing lewat di situ, ada orang kena waswas, was Ketemu Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini penyakitnya parah. Jadi sholatnya susah sekali karena waswas. was Ada kan orang waswas? was Itu penyakit nular. Kalau gurunya waswas, was muridnya dijamin was-was nanti. Akhirnya oleh Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas disuruh sholat. Tidak di musola. Tidak di tempat sholat. Sholat di sini. Di atas kotoran unta. Bingung dia. Ya imam, kenapa aku harus sholat ini? Sudah, kamu sholat di situ aja. Setelah selesai sholat, sholat saya mau kemana? Saya mau sholat. Enggak, sudah cukup sholatmu. Ya imam, saya sholat di atas kotoran onta ini. Kamu jangan sok merasa lebih pintar dari Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahasanya kotoran onta itu tidak najis. Terus gimana? Maksudku, jangan kamu kena was-was. Sudah selesai. Kalau kamu masih was-was, sholatmu di sini lagi nanti. Masih was-was lagi. <laughs> Jadi ternyata memang pendidikan begitu. Orang kadang-kadang was-was itu nyiksa. Dijamin tidak khusus orang was-was. Semestinya dia melakukan sholat masih mikir. Kakiku tadi nyentuh tanah enggak ya? Loh, tadi ah, apa yang mulai awal akhir mikir jempolnya itu, apalagi sandalnya sandal lama yang jendeknya keluar itu. Nah, itu musibah itu. akhirnya was-wasnya semakin parah. Sudahlah hilangkan waswas. Waswas itu sok lebih hebat dari para ulama. Tapi tetap kita berpegang dengan madhab kita Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu. Kotoran itu adalah najis. Jangan sampai ada setelah ini pulang ke rumah. Waktu sholat nyakuin kotoran ayam. Ya bener ya. memang begitulah pendapat madhabnya Imam Malik. Kotoran dari binatang yang bisa dimakan itu adalah tidak najis. Lebih ekstrim lagi nanti kalau kita pakai provokasi. Bukan insyaf. Di dalam madhab Malik hampir semua binatang halal dimakan. Wah kacau lagi nanti ya. <laughs> Termasuk wah anjing pun begitu. Jadi nanti ya, macam-macam nanti repet. Jadi belajar fikih ini harus ada adab dengan ulama. Tidak boleh ngambil seenaknya sendiri. Apalagi pamer ilmu. Nah, kalau sudah di masyarakat kita biasa orang mengatakan bahwasanya kotoran ayam adalah najis karena kita madhab syafi'i ya sudah nggak usah sok pinter menurut madhab malik Bukan orang lain nggak tahu pak. Orang lain juga lebih tahu dari ente. Ente jangan sok. Masuk ke Indonesia madhabnya Syafi'i sok gaya madhab Malik. Itu orang sakit. Kalau sudah masyarakat kita masyarakat Syafi'i, jangan sok pintar dengan menampakkan madhab Imam Abu Hanifah. Kecuali untuk sebuah solusi. Di saat ini problem begitu. Orang nggak ada perlunya sholat ada kotoran ontanya, ada kotoran sapinya. Ya, Nggak ada perlunya. Menjauh juga gampang. Kecuali Anda punya rumah hanya 2 meter kali 3. Kecil, ayamnya tidur bareng. Dimaafkan saat itu. Pengen begitu. Ya, jadi orang jangan sampai sok ya. Kata guru kami Dr. Ahmad Ali Toharoyan "Ya ibni, ini ilmu ilhada eh, ilmu kibir, ilmu kibir." Belajar fikih perbandingan itu adalah ilmu kesombongan. Kalau tidak dibarengi dengan hati tawaduk nggak mau disalahkan orang. Kalau disalahkan orang kan ada pendapat lain. Sudah tahu di jempolnya ada kotoran ayamnya, tak tanya diingatkan sama orang, Pak punten atau di kakinya, ada kotorannya. Seharusnya kan insaf nanti Balik ke kamar mandi, dicuci, sholat lagi, kan beres. Tapi cuma darah dasar kiai sombong. Ada madhab malik. Ente hidup di syafi, madhab syafi'i, gaya madhab malik. Jangan sok pinter lah, begitu. Ini adalah pendidikan akhlak ya. Jadi maka dari itu kalau belajar fikih dan ilmu harus ada sanatnya, silsilahnya di mana kita belajar. Maka mengambil fatwa fikih asal orang kalau anda tidak kenal bisa terjerumus. Anda kalau baca fatwa fikih ini bukunya siapa, perkataan siapa. Kalau di internet webnya siapa. Jangan asal web diambil, asal web diambil. Ya itu bermasalah. Sebab gaduh-gaduh. Orang semuanya ingin menghadirkan sesuatu yang menurut dia adalah asik. Sementara di dalam menuntut ilmu harus ada ketawa Tuhan, kepatuhan kepada guru, kepada guru, kepada guru dan menghargai juga pendapat ulamanya, ulama yang lain. Imam Ash-Syafi'i radhiyallahu anhu suatu ketika melakukan salat di samping dekat kuburnya Abu Hanifah, meninggalkan kunut menghormati Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi saling menghormati itu penting, yang enggak benar itu sombong. Sudah kalau sudah kita di masyarakat Indonesia pakai kunut, jangan sok madhab Abu Hanifah. Tapi begitu sebaliknya, jika Anda pergi ke India, jangan mau jadi imam. Kenapa? Kalau Anda jadi imam, Anda harus pakai kunut, ya. Sementara kalau Anda pakai kunut di sana, malah ngerusak orang yang ada di India, sebab menurut mereka kunut adalah tidak ada. Jadi bijaklah, kalau kita di masyarakat kita ya ini. Terus pakai bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat biasa pakai bismillah. Jangan setelah ngerti, bismillahirrahmanirrahim menurut sebagian ulama bukan ayat dari fatihah. Makanya baru haji, bismillahnya ketinggalan di Mekah, kan kacau. Ulang di rumah, nggak ada apa bismillahnya. Ilmu itu tidak diambil dari keliling begitu. Ilmu diambil dengan belajar. Inilah yang perlu kita tanamkan di masyarakat kita untuk tawa untuk mengikuti para ulama yang selama ini mengajari kita Memang orang bisa salah, tapi ulama kita mereka sudah bekerja keras dengan itu semua dan dari masa ke masa. Yang mengatakan kunut itu adalah benar, yang mengatakan tidak Abu Hanifah dengan hujahnya juga benar. Loh, bagaimana kok dua-duanya benar? Karena mereka adalah ahlinya dan perbedaan pendapat itu sudah ada mulai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad pernah mengakui yang demikian itu dan tidak mungkin dunia ini untuk satu kata dalam urusan furu'. Malah nyiksa itu. Imam Ahmad bin Hambal punya murid. Suatu ketika muridnya itu ditanya, apa yang kau lakukan di sana di kampungmu? Ya kampung kami adalah orang yang bermadhab syafi'i wahai imam. Jadi aku wajibkan mereka untuk mempelajari madhab, madhab kita, madhabmu. Imam Ahmad malah marah. Engkau ahli fitnah. Kalau sudah orang biasa dengan madhab syafi'i, kamu harus belajar madhab syafi'i. Itu loh. Jadi seperti itu bukan sok pandai di masyarakat kita bikin aneh-aneh. Itu enggak ini. Ini adalah adab. Jadi hidup itu indah. Munculnya orang yang sok pintar itu yang merusak. Ilmunya tidak sok pintar. Hadis Nabi ini hadisnya. Ada onta masuk Masjidil Haram. Ini menunjukkan. Ya benar, itu kan madhab Malik. Cuman gayamu itu loh yang enggak enak sok dengan hebat lebih hebat dari yang lainnya. Ini adalah berkenaan dengan masuknya. Dan ini jika rukhsah kemudahan bahasanya, tawaf naik kendaraan juga boleh sehingga dikembangkan nanti tawaf dipandu juga boleh. Kalau ada orang tidak bisa berjalan dengan kakinya, ia bisa melakukan tawaf dengan di digendong ataupun dipanggul ataupun naik uh, apa namanya? Kalau orang kemah itu apa namanya? Tandu. Naik tandu boleh ya jadi itu adalah cara tawaf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang sakit. Baik, ini saja. Kita akan lanjutkan kepada fikih. Cuman kita akan sedikit belok tidak berbicara tentang fikih. Uh, fikih nikah ya. Cuman kebetulan kami kemarin ngisi pengajian di sebuah tempat ada permintaan topik yaitu topik tentang menyikapi ini dan insya Allah menyikapi bulan kapit ya sedikit lah sedikit saja nanti insya Allah akan kita bahas khusus semoga bisa diajarkan diagendakan acara khusus di At-Taqwa alun-alun Cirebon spesial ya menyikapi hari naas hari sial dan bulan sial itu gimana ya nanti insya Allah pengajian khusus dihadirkan dalam bentuk CD supaya jadi bahan supaya tidak usah mengulang-ulang nanti nah, maka yang harus kita perhatikan bahwa nggak ada hari sial ada di masyarakat kita meyakini namanya bulan bulan kapit, bulan sengsara, bulan sial. Uh, bulan sial. Jadi nggak ada bulan sial. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ana inda dhanni abdi Aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Hadis ini sahih. Ana inda dhanni abdi bi. Hadis diriatkan oleh Imam Muslim. Aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Dalam riwayat lain, in dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falah. Kalau dia menduga dengan dugaan yang baik, dapat sesuai dengan dugaannya. Kalau ia menduga dengan dugaan yang jelek, ia dapat sesuai yang ia duga. Jadi khusnudun kepada Allah itu kan permohonan. Kalau kita suudun kepada Allah, itu akan diwujudkan oleh Allah. Karena itu adalah permintaan dari hati. Misalnya yaitu sudah ini banyak di masyarakat kita ini. Suudon kepada Allah. Contoh ya. Kalau ada nasi busuk pagi-pagi nggak biasa-biasanya nasi itu busuk Bu ya. Lah kok tiba-tiba pagi itu kok nasinya busuk? Kebetulan anaknya lagi kuliah di Bandung atau mondok di Jawa Timur. nasinya busuk. Aduh jangan-jangan anak-anak kita ada apa-apa. Ditelepon benar sakit. Kapok karena seudon kepada Allah. Prasangka buruk kepada Allah. Gak boleh prasangka buruk kepada Allah. Yang ada adalah prasangka baik kepada Allah. Termasuk bulan kapitnya. Bulan kapit ini ada. Bulan kapit. Bulan kecepit. Itu tidak diperkenankan. Gak ada. Bulan Allah itu bagus semuanya. Khususnya bulan Dhul Qa'dah. Bulan kapit itu bulan Dhul Qa'dah. Dhul Qa'dah itu bulan istimewa. Bulan istimewa, ibu bapak nanti kalau sudah pulang bisa melihat di surat taubat ayat 36 itu keterangan tentang bulan-bulan Allah. Inna iddatas syuhuri indallahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallah sesungguhnya bilangan bulan-bulan itu menurut Allah Ithna asyara syahran ada 12 bulan di kitabillahi yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi bulan itu ada 12. Minha arba'atu hurum, yang marba'atun hurum minha di antaranya 12 bulan itu ada empat bulan yang hurum itu istimewa, mulia. Jadi ada bulan istimewa, punya kelebihan dibanding yang lainnya disunnahkan puasa di situ. Bulan baik, arba'atun hurum. Empat adalah bulan haram. Bulan haram itu disebutkan dalam riwayat dari Rasulullah yang pertama Rajab. Wahidun farad wa thalathatun sarad. Tiganya itu sendiri bulan Rajab. Eh, satunya sendiri bulan Rajab. Yang tiganya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan Dzulqa'dah ini termasuk bulan haram. Berarti ini bulan mulia, bulan hebat. Kok sama orang Cirebon disebut bulan kejepit, bulan sengsara. Ini kan nggak benar ya. Jadi ini bulan hebat tuh, bulan bagus ya. Jadi jangan sampai ada meyakini yang demikian. Sebab kami sering dengar ini. Nanti insya Allah dibahas secara khusus tentang masalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dilanjutkan ayat tersebut, dalikat dinul qayyimu. Itu adalah agama yang benar-benar lurus, yang berkata, yang menyebutkan bahwasanya empat bulan itu bulan mulia. Jangan dinodai, jangan didolimi bulan itu, lalu menjadi bulan jelek. Enggak. Lalu dilanjutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fala tadlimu fihinna. Jangan melakukan kezaliman. Kalau kezaliman ada perang di bulan itu. Ini suudon seharusnya dikatakan bulan baik kok ibu bilang bulan jelek. Ini kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ada bulan jelek itu gak ada. Ini yang harus kita rubah keyakinan Al-Qur'an itu. Bulan mulia sudah tapi pulang ke rumah ada yang masih, tapi bukan ibu-ibu itu. Ada orang ngaji dengar sampai pulang di rumah Bu, yuk bangun rumah sekarang. Entar aja Pak, jangan bulan kapit lah. Masih lagi. Ini bagaimana ini? Enggak enggak ada bulan sengsara itu. Itu namanya suudon kepada Allah, maka Allah beri kehinaan nanti. Sudah enggak ada suudon kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah, buang jauh-jauh. Kita harus berprasangka baik kepada Allah. Dalam riwayat karena Nabi sallallahu alaihi fa'la. Nabi Muhammad senang tafaul. Tafaul itu melakukan sesuatu yang mengarah kepada menunjukkan kebaikan ya kayak khusnudon itu yujibuhu tafaul Nabi Muhammad mengatakan la toyarota tidak boleh toyaroh tatoyur tatoyur itu adalah berprasangka buruk karena adanya burung misalnya ada burung gagak oh ada orang mati ada nih itu kok ada ini sudah tapi bukan ibu-ibu kami yakin tetangga itu yang nggak pernah ngaji Kok ada itu? Ada burung gagak gak toyar disebut Nabi Muhammad tatoyur. Masalah urusan burung beneran nih. Ada burung gagak mati. Bener ada orang mati. Wah, memang setiap hari ada orang mati. Ya, setiap hari ada orang mati. Kalau tidak di sini ya di sana. Ini jadi jangan sampai kita menghubung-hubungkan dengan ilmu itu. Sehingga prasangka buruk ini merambah dalam segala kehidupan kita. Ada orang mau pergi jauh, ada ular lewat, balik. Biasanya katanya Pak Dukun, cuma tidak ngomong dukunnya. Kalau ada ular lewat, itu nanti bahaya. Mending dibatalin. Aji, Padahal di sana nunggu orang mau ngasih hadiah. Nah. Jadi jangan... ya ular memang tidak punya jalan. Pak Pemerintah pun tidak pernah membuat jalan untuk ular kan? Jadi ya jalan, ya jalannya ular, ya jalannya orang dilewati. Ini aneh saja nabrak kucing. Ya orang nabrak nggak sengaja. Wah gemeternya luar biasa. Astagfirullah dia Yang dosa itu kalau nabrak dengan sengaja dolim kepada kucing. Nabrak nggak sengaja selesai. Bajunya dilepas di dikafani. Aduh. Kalau orang yang ditabrak, tabrak lari tambahan. Ini manusia pada keblinger itu karena keyakinannya yang salah. Baju yang paling bagus buat ngafanin kucing. Pendem saja kucing di dikafani. Haram tuh mubadir duitnya, keyakinannya haram. Jadi kita harus bangun keyakinan kepada Allah. Suatu ketika barangkali piring pecah, cekar begitu. Khusnudon, wah mau dapat rezeki ini. Gitu saja. Jangan seudon pada Allah. Ini yang harus kita bangun. Wala tadlimu fihinna. Jangan kalian dolim kepada bulan-bulan tersebut. Angfusakum dengan diri kalian sendiri. Berbuat dolim termasuk diantaranya adalah melakukan peperangan di bulan haram atau suudon. Jadi bulan bulan haram termasuk Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram adalah bulan-bulan mulia yang harus kita muliakan. Perbanyak ibadah di situ. Kalau mau nikah, nikah, bangun rumah, rumah. Ini masyarakat kita tuh aneh-aneh ya. Kadang-kadang itu kalau netornya nggak ketemu saja sudah tidak jadi nikah itu. Perbu nggak bisa nikah dengan selosok liwon misalnya. Sudah dihitung nggak ketemu hitungannya ada. istiqoroh bukan hitungan itu saya. Kemudian eh, prasangka buruk kalau di ada di sebuah daerah itu, kalau ada orang melamar dilihat bapak ibunya masih hidup atau tidak. Kalau ada bapak ibunya satu sudah meninggal, wah jangan nak. Kalau kamu menikah dengan dia, bapak segera nyusul nanti. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang aneh begitu. Ya benar nanti. <laughs> Jadi jangan suudon kepada Allah sementara Allah sudah menyebutkan dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Kalau dia menduga baik-baik, Ibu kenapa kejedot? Allah dapat rezeki? Dapat, Bu. Baju kebalik dapat duit gitu. Kedutan di kanan duit, kedutan di kiri lebih gede gitu. Ada kedutan tahu kedutan ya? Ada orang tek tek tek ke kanan dapat duit, kalau kiri ada yang hilang. Seutuhan pada Allah hilang benar tuh duit. Dirubah kita kepada Allah Subhanahu wa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita rubah. Ah, jangan sampai dibawa-bawa. Ini adalah membahayakan. Nabi Muhammad naha melarang anit tatoyuri, tatoyur. Tatoyur itu berprasangka buruk karena ada alamat-alamat, ada tanda-tanda. Ada burung terbang ke sana. Kalau ada burung terbang ke sana, wah ini rezeki. Terbang ke sana, itu sengsara. Hmm. Itu tidak dibenarkan ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung khusnudan kepada Allah. Ada sesuatu yang rusak di rumah kita. Tiba-tiba nabrak motor kita, jeder. Wah, ini mau diganti yang lebih gede, lebih bagus oleh Allah. Kenapa ngomong gitu nggak enak? Allah dengar iya. Hilang motornya rusak. Motornya rusak. Tapi setelah itu dikirim oleh Allah mobil. Enggak apa-apa kan? Ya iya karena husnudzon pada Allah. Tapi kalau suudzon tadi dalam hadis Nabi in falahu. Kalau duga jelek dapat. Ini saja yang perlu kami hadirkan tidak terlalu panjang lebar nanti insya Allah pada pertemuan yang lalu kita akan hadirkan dalam satu acara yang khusus ya menyikapi hari naas hari jelek ini ceritanya banyak ya mulai dari berteman dengan orang jadi kalau urusan-urusan seperti itu eh, banyak termasuk orang pengen mati aja itu juga prasangka buruk kepada Allah <laughs> ada orang pengen mati <laughs> pengen mati aja ada orang baca wirid doa-doa agar dilindungi oleh Allah, tapi masih ragu. Itu juga tidak dibenarkan. Kalau anda sudah membaca apa yang diajarkan Rasulullah, yakin. Misalnya sudah membaca falak binas, nggak ada, tidak sudah sihir tidak akan mengaruhi kita. Kadang-kadang masih prasangka buruk kepada Allah, biarpun sudah membaca doa-doa. Makanya kenal betul, karena apa? Biarpun baca wirid setiap hari, tapi masih kadang ngintip suaranya dukun. Suaranya dukun, hati-hati. Ini adalah membahayakan akidah kita, iman kita. Itu prasangka buruk kepada Allah, hukumnya haram dan bisa mengarah kepada kesyirikan. Ya, itu berbahaya. Jadi selalu kepada Allah prasangka baik. Ada firasat. firasat firasatal fa'innahu yang innahu yanzur Firasat al mu'min itu bukan cara kita melihat. Tapi jika ada orang berfirasat, itu kita bisa percaya. Ada orang soleh mengatakan, Masya Allah, saya merasakan bahasanya akan ada ini. Itu orang soleh ngomong. Tapi sebagai orang soleh sebetulnya dia itu harus selalu menakwili apa yang ia saksikan itu dengan kebaikan. Mimpi pun begitu. Orang mimpi jelek. Langsung saja prasangka baik kepada Allah. Ada buku-buku takwil mimpi. Itu bu, itu hanya sekedar untuk dilihat-lihat. Bukan untuk dipercayai. Orang baru mimpi langsung lihat takwil mimpi. Pas kebetulan. Tidak lama kemudian kamu mati. Ini apa ya? Salahnya sendiri lihat. Kalau sudah langsung mimpi itu langsung ditakwili yang baik saja. Mimpi jelek, takwil yang baik dikejar harimau. Uh. Masya Allah. Alhamdulillah masih mimpi ya. Ya seneng Masya Allah Alhamdulillah. Coba bener gimana. Kan gitu. orang mimpi jelek pusing, mimpi bagus mestinya lebih pusing lagi. Karena mimpi bagus tuh nggak beneran. Makan sate enak bangun nggak ada. Lapar kan? Iya, makanya sebaik-baiknya mimpi itu sejelek-jelek waktu bangun. Sejelek-jeleknya mimpi paling enak waktu bangun. Nah itu di ke, ke alam nyata terus. Ada orang kerjaannya mimpi melulu. Semalam saya mimpi ini. Besok mimpi itu. Ini ente ini hidup di dunia nyata atau alam mimpi pak? Ada orang itu kerjanya mimpi terus coba. Sebenarnya dalam kehidupan kita ada orang dikit-dikit mimpi. Dikit-dikit mimpi. Kadang-kadang sudah, tidak punya bahan mimpinya hebat-hebat nanti. Wah Dahsyat ini. Ada ilmu hayal itu, ilmu mimpi. Mimpi ada, Nabi Muhammad mengatakan bisyarah. Termasuk anak kenabian sudah tiada tidak ada. Yang ada adalah bersyarat kabar gembira. Jadikan mimpi-mimpi yang baik. Kalau mimpi jelek, tidak akan berbahaya seperti yang disabdakan Nabi saw Khusnudun Khusnudon kepada Allah. Kalau mimpi, ya Allah, ada orang yang aku cintai meninggal. Oh, berarti panjang. Oh, selesai. Gitu saja. Baik ini adalah masalah khusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu punya prasangka buruk kepada Allah dan itu membahayakan kepada keimanan kita dan keakidah kita. Lebih dari itu yang rugi kita in syarrun fasyarr, in syarrun falahu. Kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, ia akan mendapatkan keburukan yang ia duga tersebut. Jadi tetap prasangka baik. Kita sudah kepada hadis yang ke tentang ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita sana qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi bab ta'awuni 'alal birri wat taqwa bab tentang tolong menolong di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Kita sudah sampai kepada hadis yang tua. An Abi Sa'id qala al-musannif rahimahullah ta'ala An Sa'id An Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila Bani Lahyan. Nabi Muhammad menyuruh anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah ba'atha mengutus ba'than rombongan tentunya. Ila Bani Lahyan kepada Bani Lahyan min Hudail dari suku Hudail. Bani Lahyan dari suku Hudail waktu itu masih dalam keadaan kafir mereka itu. Nabi Muhammad mengutus rombongan ke sana untuk menyeru kepada kebaikan. Faqala Nabi Muhammad berkata, "Liyam ba'itha min kulli rajulin ahaduhuma wal ajru bainahuma." Liyam ba'itha, hendaknya pergi. Min kulli rajulaini setiap dari dua orang ahaduhuma salah satu. Wal ajru bainahuma pahalanya ditanggung didapat oleh dua-duanya. Ini hadis diriatkan oleh Imam Muslim, Rawahu Muslim. Ini ada sambungannya dengan sebelumnya. Maksudnya begini. Kalau suruh pergi semuanya, berarti di rumah kan bakal tertinggal. Ah, kalau semuanya pergi untuk berdakwah atau berperang, maka yang di rumah nanti pasti kacau, kelaparan dan sebagainya. Maka oleh Nabi Muhammad dianjurkan. Jadi kalau seandainya ada dua orang, berangkat satu. Biayanya perangnya ditanggung bersama. Misalnya kami dengan Ustaz Abdul Hanan. Ustadz, yuk kita ngumpulin biaya untuk perang nyiapkin kuda satu, onta satu, kuda satu dengan alatnya. Siapa yang maju? Nah ini, jadi supaya tidak membebankan oleh Rasulullah diajari. Maksudnya bukan berarti kita harus cukupi sendiri. Kalau bisa perang sendiri, membawa biaya sendiri, iya. Tapi ini adalah alternatif. Kalau anda, kalau kalian kalau Anda bisa berangkat sendiri berjuang untuk berjihad dengan biaya sendiri ya nggak apa-apa. Kalau ternyata tidak, ini bagi orang yang tertinggal. Kalau kamu yang tertinggal, bantulah untuk mempersiapkan. Sehingga yang berangkat itu berjihad atau berdakwah menyuruh kepada kebaikan, Anda duduk di rumah mendapatkan pahala. Jadi ikut membantu orang yang berjuang di jalan Allah, biarpun kita nongkrong di rumah, maka ini adalah mendapatkan kebaikan. Maksud daripada hadis ini adalah Nabi Muhammad ingin ik mengikut sertakan semua orang di dalam kebaikan. Jangan sampai, ayo berangkat separuh. Separuh berangkat. Yang di rumah, nggak dapat apa-apa. Tapi tidak dua orang mewakilkan satu. Jadi maksudnya, yang tidak berangkat ikut membiayai yang berangkat. Atau begini, yang berangkat biar berangkat, yang di rumah membiayai keluarga yang tidak ber, keluarganya yang berangkat. Lah ini maksudnya apa? Ta'awun, tolong menolong dan pahalanya dapat. Ini adalah bahasa indah Rasulullah. Jadi kalau memang tidak bisa membantu secara utuh, maka jangan sampai tidak membantu sama sekali. Kalau kamu tidak bisa perang dengan dirimu sendiri dan hartamu, paling tidak hartamu yang kau kirim biar orang berperang. Jangan sampai kamu tidak mendapatkan bagian kemuliaan. Ini dalam segala urusan kebaikan. Karena bab ta'awun alal birri, berbuat baik ya. Misalnya ada anak yatim mau sekolah. Kalau anda tidak bisa membiayai sendiri, mungkin Anda berbicara dengan yang lainnya. Kan begitu. Jadi orang lain nanti dapat. Jadi orang lain itu dapat, orang lain itu memberi, membantu, Anda dapat separuh, dia separuh. Maka Anda mendapatkan pahala sempurna itu, utuh bahkan dalam riwayat lain. Subhanallah, begitu mudahnya orang untuk mendapatkan kebaikan. Maksudnya jangan pelit untuk bagi-bagi kebaikan. Bagi-bagi sampaikan kepada orang lain. Barangkali orang di kiri kanan kita juga pengen berbuat baik. Hanya karena kemarin tidak ingat. Sehingga mandala ala kharin ada hubungannya dengan yang lalu. Menunjukkan kepada kebaikan, ia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Satu kobilah ini, dalam riwayat kobilah. Satu kobilah ini separuh berangkat. Yang separuh lagi, biar keluarganya ditanggung oleh yang tidak pergi. Dan itu indah. Jadi misalnya ada satu orang tugasnya dakwah, pergi keluar misalnya. Dakwah ke sana kemari Tentunya harus ada yang berjanji bahasanya. Bapak, tidak apa-apa. Karena bapak punya ilmu, bisa berdakwah, dakwahlah. Keluargamu biar saya mencukupi. Nah, yang mencukupi inilah yang akan, ini juga mendapatkan pahala seperti orang yang berdakwah. Ini dalam bahasa lain untuk kebaikan jangan eh, jangan sena, jangan hanya bisa jangan hanya sendiri tapi ikut sertakan orang di kiri kanan kita agar sama-sama mendapatkan kebaikan. Lah Anda ini Dihubungkan dengan hadis yang dulu. Anda yang ngajak itu sedih dapat. Jadi Masya Allah begitu mudahnya. Anda mau berdakwah. Anda mengajak orang lain. Orang lain nanti akhirnya ikut berkiprah. Biarpun dia tidak dakwah dengan cara anda. Tapi dengan uangnya. Pak, sudahlah kamu pergi ke sana biar saya mencukupi. Anda mengajak orang lain dalam kebaikan. Maka dia mendapatkan kebaikan. Setelah itu apa? Dia mendapatkan kebaikan karena kita yang ngajak. Kita numpuk lagi kebaikannya. Dia tidak akan berbuat baik kecuali karena kita ingatkan. Pak, ini ada orang mau berjuang di jalan Allah. Bapak nyumbang apa kira-kira? Oh, ya sudah ini. Kuda saya. Subhanallah. Anda memberitahu orang tersebut dapat pahala. Dan orang tersebut membiayai orang yang mau berjuang dapat pahala utuh. Dan Anda yang berjuang juga dapat pahala. Begitu mudahnya mendapatkan pahala kalau orang paham. Ini ini dikepok tularkan kepada siapapun tentang kebaikan. Jangan jangan berpikir tentang nanti dikasih atau tidak. Ada yatim piatu, ada fakir, ada orang butuh, sampaikan. Karena tersentuhnya hati itu berbeda-beda waktu, bisa spontan, bisa setelah malam merenung berpikir, bisa esok pagi. Yang penting sampaikan, di sana ada proyek akhirat, ada sebuah masjid dibangun nggak jadi-jadi, sampaikan. insya Allah. Ternyata orang itu kok menyumbang. Biarpun tidak lewat anda, tapi pahalanya tidak salah. Pasti anda mendapatkannya. Hadis berikutnya. Wa an ibn Abbas yang diratkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakiya rakban minar birrawha'i ketemu dengan serombongan. rakab itu rombongan. Rombongan onta birrawha di satu tempat. Roha itu tempat dekat Madinah. Pakola Nabi Muhammad bertanya manil gaum. Siapa kalian semua ini? Kalau orang-orang itu berkata al muslimun kami rombongan kaum muslimin. Kemudian faqalu orang-orang itu pada berkata, bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Ada yang bercerita ini kejadiannya di malam hari sehingga tidak melihat Rasulullah. Atau di siang hari ada orang yang kenal nama Nabi Muhammad tapi belum pernah ketemu, tapi cinta. Man anta? Siapa engkau? Kala Nabi Muhammad menjawab, Rasulullah. Aku adalah Rasulullah. Sebentar saat itu, farrafa'at ilaihi mur'atun sobiyan. Ada seorang perempuan mengangkat bayinya. Sobiyan bayi. Fakolat dan berkata, Alihada hajjun? Apakah bagi orang ini ada hajinya? Maksudnya kalau seandainya haji apakah benar ini? Qala Nabi Muhammad menjawab, "Na'am, walaki ajrun dan engkau mendapatkan pahala utuh." Ibunya haji menghajambil menghajikan anaknya Double pahalanya. Pahala ibu haji sendiri dapat, pahala yang membawa anaknya juga dapat. Kelihatannya haji sendiri, pahalanya double. Walaki ajrun dan engkau mendapatkan pahalanya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan ini hadis dijadikan hujah oleh jumhur ulama bahwasanya anak kecil yang dihajikan oleh orang tuanya. Maksudnya haji dibawa pergi, lalu diniatkan waktu ikhram, kemudian dibawa tawaf, sa'i, wukuf, maka anak itu sah hajinya, cuman belum jatuh haji wajib. Itu menurut jumhur ulama dari madhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sah hajinya dan bisa menjadi haji. Akan tapi menurut Imam Abu Hanifah enggak. Anak kecil sebelum tamyiz dihajikan tidak ada artinya. Karena apa? Itu adalah amalan yang perlu niat, perlu ini. Jadi tidak sah menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi menurut jumhur ulama sah jadinya anak kecil. Jadi kalau ibu kebetulan naik haji membawa bayi kecil, kalau waktu itu adalah anak kita yang pertama itu ikut kecil dia. Dia ikut sudah mendapatkan haji menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Asyafi'i. Akan tapi belum jatuh haji wajib. Nanti kalau sudah dewasa wajib lagi hajinya. Ini adalah masalah haji. Kemudian di sini menunjukkan pahala. Kalau kita menghajikan orang, pahalanya adalah utuh. Ibu yang menghajikan orang, pahalanya utuh. Misalnya ibu punya duit, ada tetangga kok belum haji, ada bibi belum haji. Ibu bayarin, ibu tidak usah ke Mekah misalnya. Orang itu haji, ibu sudah haji syaratnya ya. Sebab kalau belum wajib, wajib untuk diri dulu. Kalau ibu sudah haji pertama, ada yang lain pengen haji gimana? Anda bayarin, maka Anda mendapatkan pahala. Utuh, nggak ada kurang sekalipun. Dan ibu nggak capek, ya. Nah, ini. Baik, itu adalah pahala. Begitu mudahnya kita mendapatkan pahala cukup dengan menolong kepada kebaikan. Hadis berikutnya, An Abi Musa Al-Asy'ari dari Sayyidina Musa Al-Asy'ari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, eh, eh, anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwasanya Nabi Muhammad bersabda Al khazinul muslimu khazin itu penjaga yang diamanati harta bendahara lah bahasa kita mungkin ya bendahara al muslimu al aminu yang jujur alladzinu yunaffidu yang menjalankan tugas ma'umi rabbihi yang dia diperintahkan dengan tugas tersebut. Seorang bendahara yang membawa hartanya orang kaya atau bos atasan yang diamanati harta yang menjalankan tugas fayu'tihi lalu memberikan uang tersebut kamilan dengan benar muwaffaron benar-benar terpenuhi sesuai dengan apa yang diminta oleh bosnya, oleh atasannya, oleh orang yang memberi amanat, taibatan min bihi nafsuhu Ha, hatinya itu puas. Hatinya puas, Fa'yat malah lalu memberikan uang tersebut ilalladhi umiro lahu bihi ilalladhi kepada orang yang umiro dia diperintahkan lahu kepada orang tersebut bihi untuk diberi sesuatu tersebut. Jadi ia lalu memberikan kepada orang yang diperintahkan untuk diberi ahadul mutasaddiqin termasuk seperti orang yang bersedekah mutafakun alaihi hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim maksudnya begini kalau ibu diamanati oleh orang kaya bu saya amanati tolong ini saya titipi duit 5 juta tolong ibu sampaikan kepada orang yang butuh lah ibu ini ternyata benar membagi dengan benar tidak pelit, sebangga dana pelit. Sudah miliknya orang pelit lagi ada. Anda sampaikan dengan benar. Dengan cara yang benar. Kalau Anda memberikan tanda tanpa izin, haram. Anda diperintahkan ini duit, ibu bagi atau bapak bagi kepada orang yang berhak, fakir miskin, atau siapa saja, untuk anak sekolah, atau sebagainya. Maka di saat seperti itu, Anda akan mendapatkan pahala. Seperti orang yang bersedekah. Allah, gampang. Jadi yang menyalurkan. Penyalur ternyata dapat pahala. Yang menyalurkan dana sedekah. Itu dapat pahala. Anda diberi amanat, lalu Anda berikan kepada yang bersangkutan. Amanat untuk masjid, Pak. Tolong ini saya ada duit, sampaikan ke masjid mana saja. Anda berpikir masjid mana yang harus saya kasih. Anda sampaikan, Anda cuma menyalurkan saja, ternyata mendapatkan pahalanya. Jadi makanya ambil pahala ini kalau Anda tidak bisa bayar sendiri dari penyalur juga nggak apa-apa kan begitu ya. Agen, nah, Betul itu. Ini adalah sesuatu yang baik. Maka salurkan-salurkan. Tapi sebaliknya, ini adalah amanat besar dari Allah. Kalau ada orang berbohong di sini, dosanya amat gede. Dan ini, Masya Allah, godaannya gede. Masalah amanat. Jadi yang namanya korupsi itu, Bapak Ibu, jangan dianggap hanya ada di kalangan pejabat saja. Orang jadi panitia masjid itu, bisa saja korupsi. Duit masjidnya disembunyikan itu. Kalau aman, diembat. Masjid, pesantren, yatim piatu. Oh, ini adalah berat sebetulnya. Kalau tidak amanat ini, kita harus benar-benar di situ takut kepada Allah. Kalau tidak, begitu mudahnya. Apalagi pakai lebar ustad dan kiai. Nggak ada santrinya berani tanya itu kalau mau makan. Hah? Kiai, kiai makan duit pondok. Ada yang berani nanya? Ada. <laughs> Musibah. Jadi korupsi paling gede ternyata yang pakai kopiah putih. Gelar ustad. Betul, betul. Itu adalah paling mengerikan. Gak ada yang berani. Yang paling aman, KPK gak bisa masuk. Dibentak awas kualat, takut KPK nanti. Padahal dia sendiri yang sengsara ini. Makanya ini adalah amanat paling besar. Kalau sudah dapat amanat, amanat. Tidak perlu mengambil sedikit pun. Jangan malah dijadikan proyek. Proyek yatim piatu, fakir miskin, itu paling mudah terharu orang. Sehingga proposal disebar sana sini, duitnya banyak, tapi fakir miskinnya tetap melarat, yatim piatunya tetap nyungsep. Dianya ganti mobil, ganti motor. Kalau istrinya gede-gede, bajunya bagus-bagus, neraka tuh nanti. Ini yang harus amanat ya, sisi lain. Tapi kalau anda menyalurkan dengan benar, oh dapat pahala ini. Allah nikmat nih, jadi penyalur, penyalur, penyalur. Penyalur pembangunan masjid di sana, penyalur pembangunan. Tapi amanat, kalau tidak ketakutlah kepada Allah, mending gak usah. Jadi penyalur, penyalur tok. Ini gak punya duit, nyalur. Ngasih tahu dulu. Pak, ada masjid mau dibangun tuh, gimana nyumbang dan Oh iya nyumbang, saya titip aja. Masya Allah. Sudah ngasih taunya dapat pahala, dititipinya seperti orang yang bersedekah. Lebih itu nambahi lagi, hebat tuh ya. Nah, nih. Tapi kalau sudah dikasih amanat, hilang. Nah, ini raka. Dan ini adalah yang diisyaratkan oleh Rasulullah, ya seperti itu. Ulama yang sudah tidak punya amanat, telah holabat ah, holaba alihubud dunia, sudah dipengaruhi oleh cinta kepada dunia, sudah habis tuh. Sehingga ada orang <laughs> ya eh, ya biuddini bid dunia jual agama untuk dunianya. Ada dengan makomnya. InsyaAllah. Semoga Allah menjaga kita dan guru-guru kita semuanya. Amal ahadis. Apa selesai? Wa fi riwayatin dalam riwayat Allah yu'ti ma umi robihi memberikan sesuai dengan perintahnya. Jadi yang bertugas membagi-bagi itu dapat pahala, Bu. Kalau ibu dapat amanat, ibu dapat pahala. Untuk menyalurkan dana itu dapat pahala. wadobatu al-mutasaddiqaini. Dan dalam riwayat para ahli hadis ada sebagian yang membacanya adalah bukan mutasaddiqin, bukan salah satu dari orang-orang yang bersedekah, bersedekah, tapi salah satu dari dua orang bersedekah. Misalnya kami menyumbang, Anda yang menyalurkan, maka Anda dengan saya itu menjadi ahli sedekah, dua orang yang bersedekah. Baik. Maknanya tidak berbeda. Al-qaf al kasri wan nuni. Ada qaf bi fathil qafi qa mutasaddiqain ma'as kasri nuni qaini. Ala tatniyati menunjukkan arti dua. Wa aksuhu kalaupun dibalik mutasaddiqina Kofnya dikasrahkan nunnya dipatahkan maka alal jam'i menunjukkan jama' bakilahu sahihun dua-duanya boleh ini adalah tentang bagaimana kita membuat kebaikan begitu mudahnya dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa gemar melakukan kebaikan yang pertama yang satu menginformasikan ada orang mau berbuat baik. Yang kedua, yang ketiga menjadi orang yang amanat di dalam menyalurkan dana-dana untuk kebaikan tersebut. Sehingga ini adalah rantai atau rombongan orang-orang yang selamat. Kalau bisa jadi tiga-tiganya. Bersedekah ya. Mengajak orang iya. Menyalurkan benar iya. Kalau nggak bisa, ya minimal satu. Ya mungkin sedekah saja. Kalau tidak bisa sedekah saja, jadi yang ngasih informasi saja. Kalau tidak bisa, nggak bisa dua-duanya, ya minimal jadi orang yang bisa dipercaya. Ah, dititipi. Ya, jangan sampai tidak, karena ini adalah berbagian. Yang semakin gede ya semakin gede. Ini saja. Jadi untuk pekerjaan baik itu mudah sekali. Semoga Allah menjadikan kita pejuang-pejuang di jalannya. Semoga Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang senantiasa gemar melakukan kebaikan. Baik itu kebaikan dengan hati kita berzikir atau dengan jasad kita menolong orang lain dengan tenaga kita atau dengan harta kita atau dengan ilmu kita. Semoga apa yang diberikan oleh Allah kepada kita benar-benar menjadi sebab kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Baik para jamaah sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio dimanapun Anda berada. Sebelum kita memasuki bagian tanya jawab, ada informasi yang datangnya dari Keraton Kasepuhan Cirebon Paguyuban Salawat Nab, Sarawat Salawat Nariah Tafrijiyah. Ikutilah salawat ini yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 pukulnya pukul 20 sampai dengan selesai yang bertempat di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Jalan Pangeran Cakrabuana Desa Sendang Kabupaten Cirebon dengan rangkaian acara tarhib santunan dan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya dan yang terakhir dikir solawat sekali lagi ikutilah Salawat nariah Tafrijah yaitu di lembaga di lembaga pengaman dakwah al bahja Senang serbon yaitu harinya hari Selasa malam Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai dengan rangkaian acara tarhib, santunan, tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita semua Bu Yahya yang terakhir dikir dan solawat. Baik para jamaah sekalian, yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung dan untuk mempermudah bagian tanya jawab ini kami persilakan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu terlebih dahulu dengan satu orang satu pertanyaan. Enggak dimulai dari bapak-bapak yang ingin bertanya secara langsung. Dan kepada para pendengar radio dimanapun Anda berada, Anda bisa bertanya melalui layanan pesan singkat di 081321461079. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Yahya yang saya hormati, saya ingin bertanya tentang haji. Saya belum mampu untuk melaksanakan naik haji, tapi saya ada kerabat yang saya lihat sudah mampu naik haji, tapi kelihatannya belum berminat untuk naik haji. Bagaimana cara saya, cara halusnya untuk uh, merayu saudara saya itu agar mau naik haji? karena saya lihat sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan dari ibu-ibu yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal kooperasi Kalau kooperasi kan pinjam uang, misalnya punya anggota 10 ada lima yang pinjam uang masing-masing satu -masing juta kan suka ada bunganya misalnya pinjam satu juta jadi se se sejuta seratus ribu yang seratus ribu ini disimpan terus nanti akhir tahun dibagikan itu apakah cuma propaganda setan <laughs> saja atau memang halal bagaimana bu ya hukumnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Buya Yahya untuk menjawabnya. Baik, yang pertama adalah masalah haji anda belum haji. Tapi insya Allah bakal bisa naik haji ini. Ada tanda bahasanya Anda menginginkan saudara Anda yang sudah cukup bisa cepat naik haji. Ini tanda orang bisa naik haji itu kalau terenyuh melihat orang yang sudah kaya kok belum haji lalu ada keinginan kita untuk menghantarkan agar bisa haji. Tapi sebaliknya kalau ngedengki ngiri itu menjadi orang yang gak bisa haji beneran. Adapun saudara anda atau tetangga anda itu yang sudah cukup dia dosa kalau tidak segera haji kalau meninggal mati dalam keadaan jahiliyah. Cuman di dalam madhab kita madhab Imam ash shafii radhiyallahu anhu berbeda dengan jumhur. Menurut madhab Imam Syafi'i haji itu boleh wajibnya adalah tarohi tidak harus spontan tahun itu. Tetapi harus sudah ada azam keinginan kuat untuk melaksanakan haji. Jadi dilihat barangkali ada pertimbangan lain nunggu anaknya yang agak gede sedikit. Atau apa yang lain. Cuman kalau urusannya adalah urusan nunggu perusahaannya tambah lima padahal sudah empat, itu gak benar ya. Atau nunggu kekayaan yang lain itu awas matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi selagi mungkin secepatnya. Selagi tidak ada uzur, tidak ada sebab yang lain secepatnya kalau meninggal dalam keadaan belum haji, nanti dipotong dari hartanya dan dia bisa mati dalam keadaan mati jahiliyah. Tapi kalau sudah semangat, misalnya mulai sekarang sudah mendaftar. Daftar. Sampai nunggu kapan diberangkatkan. Itu yang penting daftar itu menunjukkan kalau ada azam. Beliau bertanya, penanya bertanya bagaimana caranya untuk merayu dia agar bisa dia itu bisa melaksanakan ibadah haji tentunya harus kita sadarkan sisi pemahaman atau kerinduan kepada agama secara umum yang agama secara umum itu bisa didapat di tempat yang mulia majelis taklim, pendidikan dan sebagainya kalau dia jauh dari majelis taklim susah ilmu sesaat atau surat yang kita lentarkan atau kita kirimkan pun belum tentu menyentuh hatinya tetapi harus dia dirindukan kepada tempat yang baik, tempat yang mulia, yang menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Maka benar tempat yang paling mulia di bumi ini adalah tempat yang digunakan untuk menuntut ilmu. Disebut Rasulullah Taman Surga. Karena di situ orang akan berubah. Semuanya yang nggak pernah sholat sering hadir jadi rajin sholat. Tidak usah ngomong sholat di situ. Tidak usah disuruh sholat. Hadir saja di pengajian. Nanti sholat sendiri tuh. Yang pelit zakat, zakat sendiri nanti. Yang nggak pakai kerudung, nggak apa-apa, datang nggak pakai kerudung, nanti mikir pakai kerudung. Macam yang belum haji datang dulu, nanti haji. Ini tempat yang mulia, bukan karena sekedar ilmu yang didapat tapi ada sir rahasia bahwasanya doanya malaikat. Doanya malaikat itu yang dahsyat. Pokoknya niat tulus bismillahirrahmanirrahim diberi kemudahan oleh Allah. sudah didoain malaikat, malaikat pun mengamini, Allah kabul, ada sebab kebaikan. Ada sebab menuju kemuliaan. Baik, itu diantaranya dekatkan mereka ke tempat yang mulia pun tidak ada salahnya jika anda mengirim berita atau surat tentang kewajiban haji dengan bahasa yang halus, dengan bahasa cinta saudaraku yang aku cintai bahasanya saya mengirim surat ini semata-mata karena cinta, saya perhatikan, saya lihat kamu adalah orang yang sudah diberi oleh Allah kecukupan semoga hartamu semakin melimpah, penuh berkah akan tapi jangan lupa kewajiban haji ini adalah kewajiban. Pertama, pahalamu akan banyak. Dan setelah itu akan diganti biayanya oleh Allah. Kenapa kau tidak segera haji? Semoga panjang umur. Khawatir Allah menarik gara-gara kita tidak mensyukuri ini semua. Karena saya ingin bahasanya keberhasilanmu tetap terus berlangsung. Terus didoai dengan baik. Jangan ya awas pak haji. Kalau tidak haji kamu masuk neraka. Hartamu habis nanti. Ngerti tidak? Ini ya tambah kurang ajar nanti ya. Jadi harus halus bahasanya kita mengajak orang-orang yang semacam itu. Baik kemudian masalah kooperasi. Pokoknya kalau peminjaman itu kembalinya ada tambahannya itu namanya riba. Adapun tambahan itu terserah mau diberi kemana tetap namanya riba. Sudah nggak ada nggak ada tawar ini. Loh tapi kan dikembalikan kepada yang minjemkan daripada sama-sama dikembalikan mending nggak usah. Kok bingung sih maunya apa? Ya sudah. Malah kalau nggak pakai apa namanya nggak pakai tambahan itu menolong dari awal pahanya lebih gede. Daripada nolong nanti tambah 100 ribu nanti pun saya kembalikan Kebalikannya nanti. Lebih senang sekarang kalau pengen menghibur orang. Ini kadang-kadang orang cara berpikirnya pada geblinger ini ya. Anggap saja uang itu betul saya kembalikan. Saya penampung operasi Al-Bahjah. Yang meminjam satu juta, boleh ibu minjam satu juta. Tapi kembalinya satu juta seratus ribu. Tapi ibu jangan khawatir. Nanti sepuluh tahun yang akan datang, ibu saya kasih. Nanti. Bisa saja saya mati atau ibu mati. Kalau mengasihkan sebaik-baik memberi hari ini. Kalau pengen memberikan pertolongan hari ini sudah bu, nggak usah bayar. Sama-sama kan? Sama-sama dikirim ke saya nanti saya kembalikan. Ini malah saya me menyimpan duitnya. Boleh dengan cara lain, kewajiban menabung, bukan bunga. Boleh. Jadi saya atur ibu yang pinjam satu juta tapi wajib nabung. Lah nabung kan duitnya sendiri ya. Jadi yang pinjam satu juta, syaratnya nabung demi masa depan ibu-ibu semuanya. Kalau nabung gak duitnya ibu. Kembalikan satu juta, nabungnya seratus ribu. Dicatat. Baliknya satu juta, nabung satu, seratus ribu. Kalau besok mau ngambil boleh, ya kan? Itu nabung namanya. Tapi kalau dalam bentuk bunga, haram mutlak. Tidak usah diganggu gugat kalimat ini. Jadi haram ya haram, selesai. Kalau memang pihak kooperasi ingin menolong orang, kalau pengen menolong itu apalagi ada bantuan dari pemerintah. Kalau mau menolong itu malah orang diberi modal gratis. Bukan malah dicekik. Pokoknya sedikit apapun yang namanya bunga tambahan, itu adalah nyekik. Sedikit semi sedikit jadi bukit. Bahasanya mah indah, bunga. Sudahlah. Kita harus jauh dari hal-hal yang demikian ini. Siapapun yang masih bergabung dalam hal-hal semacam ini cepat tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak tahu kapan kita harus mengakhiri hidup kita ini. Jangan sampai kita masih dalam keadaan haram yang kita makan. Sudah selesai. Jelas ya Insya Allah. Baik, kemudian ini ada pertanyaan dari jauh nih, ada yang mengikuti melalui Yahoo Messenger atau melalui streaming. Nanyakan adik dari orang sesusu melalui SMS ya. Adiknya dari orang yang sesusu apakah boleh tinggal? Oh enggak. Saya menyusu kepada seorang ibu Kebut gimana? Adiknya dari orang yang sesusu. Adiknya dia orang sesusu kan sesusu juga. Bagaimana ya? <laughs> Ini mungkin pertanyaannya, orang yang tidak ikut nyusu bareng-bareng saat itu gimana? Misalnya, ada oh, saya waktu kecil nyusu kepada seorang ibu, yang waktu itu ibu punya anak yang lagi nyusu. Nah, nih. Lalu punya adik, Adiknya bagaimana? Ya sama, adiknya kan nyusu juga dulu ya. <laughs> Jadi sesusuan itu bukan berarti harus nyusu bareng, bukan. Adik yang sesusuan nih, sesusuan misalnya. Saya menyusu pada seorang ibu tahun 8. <laughs> saya menyusu dengan seorang ibu. Dan ibu itu saya besar seperti ini, tapi ibu itu masih mempunyai susu, mempunyai anak susu, susu, susu. Sampai sekarang masih nyusui bayi ibu tersebut. Maka seberapa banyak pun orang yang disusui adalah saudara sesusuan dengan saya, biarpun tidak bareng masanya. Tapi dengan syarat memenuhi syarat harus dua tahun bayinya itu paling panjang, paling banyak umurnya dua tahun harus dua tahun ke bawah. Kemudian susuannya itu adalah lebih dari lima susuan atau lima susuan minimal. Bagaimana hukum? Ini adalah masalah alat musik ya alat musik itu pembahasannya panjang ya. Karena harus ditinjau dari lima hal. Sebagai isyarat saja, bahasanya kalau orang berbicara tentang alat musik, tidak cukup kita hanya berkata bahasanya itu halal atau haram. Karena di situ ada banyak hal ya yang harus kita bahas. Pertama adalah hukumnya menyenandungkan syair. Karena alat musik biasanya ada syairnya. Setelah kita berbicara menyenandungkan syair boleh dan tidak, dan sudah disepakati oleh ulama menyenandungkan syair boleh karena Sayyidina Hasan bin Thabit adalah penyair Rasulullah tapi syair yang bermakna bukan syair jorok, syair kotor kemudian siapa yang kedua siapa yang menyenandungkannya jangan anak gadis lenggat-lenggot di depan perempuan laki-laki biarpun solawatan itu juga dosa kemudian di mana tempatnya salatullah, salamullah di tempat mabuk-mabuan juga dosa kemudian waktunya kapan orang lagi sholat Jumat khotbah Jumat hadroan ya ya ini juga enggak benar benar. Kemudian yang kelima adalah alat musik itu sendiri ada riwayat dari Imam Bukhari sayati ala ummati yuhillunal khamra wal hirra wal ma'azifa ah, ada akan datang suatu ketika satu masa orang-orang pada menghalalkan khamr menghalalkan khamr dan menghalalkan perzinaan nah ini kan berabe kalau orang menghalalkan khamr namanya kafir kalau ada orang menghalalkan zina, namanya kafir. Yang terakhir, wal ma'azif, ma'azif. Alat-alat yang membuat lalai. Nah, cuman permasalahannya, alat yang membuat lalai ini belum pernah ada larangan sebelumnya. Tidak pernah ada larangan teks yang jelas sebelumnya yang mengatakan bahwasanya ma'azif itu haram. Jadi pengharuman ma'azif di sini, tapi sebelum membahas ma'azif ini, para ahli fikih tentunya sangat paham. Kecuali orang yang membaca hadis tidak membaca pemahaman ahli fikih. Ma'azib langsung diartikan alat musik jenis ini. Siapa yang mengatakan ma'azib alat musik jenis ini? Alat ma'azib itu adalah alat-alat melalaikan. Dan sebagian mengatakan alat musik. Loh, apakah semua alat musik diharamkan? Nabi Muhammad pernah mengizinkan wanita-wanita memukul rebana. Loh, ada pengecualinya di sini. Berarti mungkin saja dijebol itu keumumannya itu. Alat musik, anggap saja kalau kita artakin alat musik. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Kan begitu. Apakah semua alat musik diharamkan? Kalau memang alat musik diharamkan, ternyata masih ada rebana pada zaman Nabi. Dan diizinkan wanita-wanita memukul rebana. Bahkan rebana bukan sesuatu yang mokroh bahkan. Bahkan sesuatu yang sangat diperkenankan Rasulullah. Sampai ada seorang wanita bernadar, Ya Rasulullah, Inni nadartu an adribad dufa ala roksi kalau sallamakallah. Ya Rasulullah, aku bernadar, nanti kalau engkau selamat dalam peperangan, aku akan memukul rebana di atas kepalamu. Dan Nabi Muhammad menjawab, Aufi binadrik, penuhi nadarmu. Dan nadar harus dipenuhi adalah jika bukan yang haram. Jadi memukul rebana adalah bukan haram. Lah, ini rebana adalah bagian jenis alat musik. Yang ternyata di, diperbolehkan. Ha. Kalau ada orang mengatakan ini adalah penghususan. Penghususan. Ini namanya. Ada pengecualian. Oh, apa Pengecualian. Nah, selagi dibuka pengecualian tentunya masih ada Berarti pengharumannya Ma'azif ini bukan dari zatnya ma'azif. Kalau dari zatnya ma'azif, ma'azif itu alat-alat itu. Kalau dari zatnya ma'azif, maka alat-alat rebana, genderang perang, sebagian daripada trompet, itu juga tidak diperkenankan. Tapi ditinjau para ulama menyebutkan bahwa pengharuman ini karena apa? Biasanya kalau sudah ada perempuan berzina, lalu ada orang mabuk, itu diiringi dengan alat musik. Jadi alat musik itu biasanya untuk menghantarkan orang berzina, biasanya menghantarkan orang mabuk. Jadi kalau sudah satu paket mabuk, zina, ada musiknya. Maka akhirnya para ulama membuat satu taklil. Diharamkannya alat musik kalau memang alat itu menjadi dakbul fusaki, menjadi kebiasaan orang fasik. Kapan orang mengenakan musik itu lalu disebut sebagai orang fasik, maka alat musik itu haram. Jadi pengharamannya bukan dari datnya, tapi masalah ini, masalah yang lain. Karena waktu itu iktiron dibarengkan dengan sesuatu yang haramnya jelas, maka pengharaman ma'azib itu adalah karena alat-alat itu adalah karena kebiasaannya orang fasik. Maka di sini ada celah. Memang sebaik-baik orang tidak usah urusan dengan lagu. Kalau perlu dipilih memang acara di radioku, tidak usah dengar nasid, ceramah saja. Hebat tuh. Cuman kita hadirkan nasid-nasid dan lainnya adalah untuk berhijrah. Dan memang bukan tujuan kita untuk menjadikan orang-orang pada hobi dengan nasid-nasid, dengan musik yang macam-macam. Oh bukan. Hijrah. Hijrah dari musik yang kafir menuju nasid-nasid islami. Tapi kalau langsung kan berat. Jadi hijrah perlahan sampai nanti pada menghafal salawatan. Lagi tidak ada alat musiknya, rajin salawatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengharaman alat musik adalah melalui satu hadis dan tidak ada hadis lain yang menjelaskan tentang ma'azif yang sahih kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut dan ternyata hadis itu pun dikatakan oleh Imam Daud ad dohiri tidak benar hadis itu. Tapi ingat, semua alat musik yang menjadi syiarnya orang fasik haram kita mempelajarinya. Pokoknya kalau orang membawa alat itu, langsung dibilang, nah ini, kebiasaan dakbul fustab, yang cingkrak-cingkrak dan sebagainya. Dan kalau menyenandungkan tidak enak kecuali perutnya harus dibuka. Nah ini, tapi kalau dosa dirubah dengan budaya-budaya lokal yang diarahkan kepada misalnya budaya lokal yang tidak mesum, tidak jorok. Ada satu alat musik daerah yang di situ tidak ada kejorokan, hanya musik daerah saja. Kemudian setelah itu diarahkan kepada yang mulia. Sehingga waktu orang menyenandungkan atau memainkan alat musik tersebut, sama sekali tidak terlintas yang namanya zina dan mabuk. Ada sebagian alat-alat tradisional semacam itu. Yang kalau orang memainkan alat itu, nggak ada yang namanya angklung pada zaman Nabi SAW, kan? Nah, jadi kalau orang main angklung yang kebayang kira-kira apa? Misalnya. Atau yang lainnya. Jadi semuanya itu tergantung bagaimana penggunaannya dan kalau memang setiap orang yang memainkan itu langsung menjadi rendah, maka itu kita tidak boleh memainkannya. Intinya semacam itu. Lah maka ada namanya musik religi. Lah musik religi itu adalah maksudnya apa? Pengen menghantarkan orang kepada kemuliaan. Memang tujuannya adalah bukan orang harus dengar alat-alat begitu. Karena itu buang-buang waktu seharusnya kita banyak dikir dan sebagainya. Tapi untuk hijrah ini perlu namanya meng, me, uh, apa, me, menjadikan hawa nafsu ini tidak terlalu berat. Hawa nafsu kita perangi dengan cara yang bagus sehingga nanti bisa patuh, mudah solawatan dan sebagainya. Kesimpulannya masalah alat musik di sini adalah tidak disepakati semua alat musik itu adalah haram. Tetapi taklilnya para ulama mengatakan alat musik yang diharamkan adalah yang menjadi kendakbul fusaki yang menjadi kebiasaan orang fasik. Pokoknya alat musik yang tidak enak diputar kecuali dibarengi dengan mabuk, maka itu adalah menjadi uh, bukanlah diharamkan seperti yang uh, difahami oleh para ulama-ulama itu bahasanya pengharamannya adalah karena dakbul fusak. Bahkan kalau lihat di semua madhab semua madhab. Para a'immah. Melihat kalau ada orang diundang walimah. Jika di tempat tersebut ada alat musiknya. Maka kita tidak boleh datang ke tempat itu. Tapi kalau rumahnya beda, ada dua. Yang satu ada, yang satu tidak. Kita datang di yang tidak ada. Nah, kayak gitu. Jadi menunjukkan bahwasanya ya bahwasanya kemaksiatannya itu adalah bukan kemana-mana. Artinya begini, kalau memang misalnya di situ ada perzinaan, berarti memang dari zatnya ini adalah perzinaan. Jadi orang mengadakan perzinaan sudah haram. Semua yang ada sangkut pautnya adalah haram. Yang penjaga pintunya haram, yang ininya haram ini. Nah ini. Tapi dalam ini ada isyarat bahwasanya tidak merambah kepada semuanya. Jadi dalam dalah ini memang harus ditinjau lima hal ini secara detail. Tidak boleh serta-merta orang mengatakan alat musik adalah haram. Cuman kita harus mulai hijrah. Kalau bisa kita tidak usah mendengar alat musik. Karena apa? Kita masih punya pekerjaan untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, baca buku dan sebagainya. Akan tapi, kalaupun mendengar alat musik yang bukan menjadi ciri khasnya orang fasik, maka itu bukan sesuatu yang terlarang. Tapi kalau sudah alat musik menjadi ciri khasnya orang fasik, orang mabuk, orang zina, maka itu adalah yang diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallamnya. Dan nasyid adalah bukan kebiasaannya orang fasik. Adakah orang fasik menyenandungkan nasyid? Tidak ada. Jadi nasyid adalah bukan sesuatu yang terlarang itu kesimpulannya. Ada pertanyaan yang banyak sekali melalui SMS. Itu ada susulan di masalah mahram. Saudara sesusu bukan mahram. Saudara sesusu apakah saudara ini punya adik perempuan? Kemudian saya punya adik perempuan misalnya. Kemudian saya pernah menyusu ke seorang ibu yang punya anak laki-laki. Saya adik perempuan. Saya punya adik perempuan. Anggap saja namanya Aisyah. Kemudian saya mau nyusu kepada seorang ibu. Ibu Khadijah. Saya menyusu dengan ibu Khadijah. Lalu Ibu Khadijah punya anak laki-laki. Ya. Maka anak laki-laki itu dengan saya adalah sesusuan. Maka saudara sesusuan saya yang laki-laki ya maka saudara sesusuan selaki-laki itu bukan mahram dengan adik saya. Karena adik saya tidak pernah menyusu kepada ibu ibunya. Ini, jadi hanya ke saya saja. Kalau seandainya saya jadi perempuan, misalnya saya perempuan punya adik perempuan, saya perempuan punya adik perempuan, lalu saya menyusu kepada seorang ibu dan ibu itu punya anak laki-laki, maka laki-laki itu tidak boleh nikah dengan saya, tapi boleh nikah dengan adik saya. Karena dengan adik saya tidak ada nyambung sama sekali, tidak sesaudara sesuan. Tapi dengan saya adalah saudara sesuan. Maka saya mahrum dengan dia. Dengan anak tersebut, dengan anaknya ibu tersebut. Tapi anaknya ibu tersebut tidak mahrum dengan adik perempuan saya dan boleh menikah. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian ada pertanyaan lagi yang tertulis. SMS masih banyak. Iya. Memang alat musik kita ingin hadirkan dalam dalam dalam pembahasan yang sangat khusus habis baterainya habis jadi memang tidak boleh dibaca SMS-nya. Jadi saya membaca sudah mati. Baik, kita tutup. Mohon maaf yang lewat SMS dan mail ini tidak kebaca karena mati, baterainya habis. Laptopnya habis tidak kebaca. Ini ada pertanyaan yang sangat banyak sekali. Adik saya sudah dicerai suaminya. Tapi tidak dapat paspor buku ya, buku cerai ya. Atau buku nikah buku talak. Dan naib pun bilang akan bertanggung jawab bila dia menikah lagi, statusnya akan digadiskan. Sah apa enggak pernikahannya? Masalah pernikahannya itu gampang. Cuman berbohong menggadiskan orang tidak boleh. Kalau janda bilang janda. Jadi begini, orang itu bercerai, sudah jatuh cerai, biarpun belum ada suratnya. Kapan seorang laki-laki mengucapkan kepada istrinya, kamu aku cerai, maka itu jatuh cerai. Jangan nunggu surat. Ini kesalahpahamannya orang awam. Dan ini bukan orang awam <laughs> semuanya. Ini orang tolibul ilm. Ini. Para jamaah sudah menuntut ilmu. Jadi kalau ada seorang laki-laki mengucapkan kalimat cerai, maka jatuh cerai. Di saat itu. Dan ini jumhur ulama mengatakan begitu. Bukan nunggu surat. Karena hak cerai itu adalah suami. Bukan nunggu hakim. Berbeda kalau istri menuntut cerai. Kalau belum diputuskan oleh hakim, belum terce Tercerai, tapi kalau suami yang mengucapkan kalimat cerai-cerai. Jadi mulai detik ia mencerai, maka dihitung masa iddahnya. Nah, kalau sudah berlalu masa penantiannya, tiga kali suci, maka perempuan itu pada hakikatnya sudah boleh menikah lagi. Cuman biasanya kalau ada surat nikah yang pertama belum beres, naibnya belum berani. Nah, tapi masa pernikahannya asalkan sudah berlalu masa penantian, masa iddahnya wanita yang dicerai tadi, maka dia boleh menikah dengan laki-laki lain dan pernikahannya adalah sah. Nah, pun barangkali ada sebagian suami yang dolim, sudah mencerai ngurus suratnya nggak mau, ya kan? Ada, ini memang kurang ajar. Kenapa? Itu biasanya memang ibu-ibunya itu yang salah pilih. Sudah dilarang jangan nikah, masih saja maksa. Maksudnya begitu. Sudah kurang ajar, nyerai nggak mau beneran. Nah ini. Makanya adik-adik putri kalau nikah yang benar, jangan sampai suami nggak benar <laughs> ya. Ini pilih yang benar. Nah, kalau sudah kejadian semacam itu bagaimana? Biasanya perlu solusi. Selagi sudah ada bukti bahwasanya sang suami itu ah, bukan ada bukti. Artinya kalau sudah yakin benar menurut pengakuan sang istri cukup atau orang yang melihat cukup bahasanya saya sudah dicerai dan dia ngomong cerai sudah cukup karena itu pak kembali kepada perempuan itu sendiri. Kadang-kadang ada perempuan yang poin buru-buru cepat kak, belum dicerai, ngomong sudah dicerai. Agar suaminya nggak pulang kemana. Saya sudah dicerai kok. Kalau bohong Allah tahu. Selagi belum dicerai, tidak bakal cerai biarpun sampai ratusan tahun hidup dia. Ada sebagian orang ini. Makanya kalau ada seorang istri, seorang wanita, suaminya hilang, dia tidak akan bisa jatuh cerai kecuali dicerai oleh hakim. Nanti ngadu ke hakim suamiku hilang. Dalam madhab Syafi'i nggak boleh menikah sampai diperkirakan suaminya meninggal. Suaminya meninggal kan umur 80 tahun, berarti nunggu ibu jadi nenek-nenek. Baru nikah lagi. Makanya madhab Imam Syafi'i di sini dikritik oleh yang lainnya. Masa ada seorang perempuan suaminya hilang, tidak boleh menikah lagi kecuali diperkirakan suaminya sudah mah mati. Mah, kesian bener nih ibu-ibu. Suaminya masih muda waktu hilang itu. Berarti diperkirakan mati umurnya orang 60 sampai 70. Jadi diperkirakan ibu sekarang sudah pas, diperkirakan umur suami ibu 70 tahun sudah meninggal. Tapi saya sudah 68, Pak. Maka ada, maka menurut madhab Imam Malik dan Imam Zaid bin Ali waktu itu sudah dibahas oleh para ulama, maka boleh diputuskan oleh hakim. Sekali lagi memang sudah terbukti dicari sana sini nggak benar, maka beri sisa dipertimbangkan. Masih ada pendapat madhab lain, maka nanti yang menceraikan adalah ha, hakim. Setelah diceraikan, baru nanti setelah selesai iddah baru menikah. Kok setelah menikah suaminya datang untuk suami yang pertama, yang kedua batal. Ini <laughs> ini ada aturan pikirnya begitu. Jadi memang harus ada ilmunya semuanya. Khususnya para naib dan para ini harus belajar ilmu hal-hal yang semacam ini. Dan tidak cukup belajar ensiklopedi hukum Islam tentang pernikahan. Itu rancoh itu nanti. Wah, umat ini diambil sana. Harus ada caranya. Berguru kepada ilmu. Kalau mengambil suatu kewajiban, kalau tidak berguru malah itu adalah melakukan dosa. Karena ilmu itu amanat. Emang ada aturannya. Jadi yang ditanyakan pernikahannya adalah sah asalkan memang sudah kelewat masa iddah lalu dengan cara pernikahan yang benar. Adapun masalah surat memang harus segera diurus. Adapun kata naibnya gampang statusnya diperawankan ya janganlah ya bilang saja suami. Eh, eh. cuman kalau hanya status-statusan tapi kalau suaminya sudah nerima hanya segera apa? Suaminya apa? calon suami yang baru itu sudah terima. Ya, hanya sekedar untuk mempermudah urusan saja. Anggap saja belum menikah. Itu. Tapi dia tahu bahwasanya dia memang sudah janda. yaitu adalah nggak apa-apa. Yang bang kadang-kadang ini hanya untuk kemudahan saja. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah yang lebih penting. Bahwa perceraian itu sudah terjadi. Biarpun hanya sekedar diucapkan. Belum adanya surat-surat nikah. Baik kemudian. Saya hormati, saya mau tanya, wahai para ya masyarakat sabab, wahai para pemuda, jika kamu telah mampu memberi nafkah maka hendaklah menikah karena dengan menikah dapat menjaga pandangan dan kehormatan tapi jika tidak mampu maka hendaklah berpuasa karena berpuasa dapat menjadi perisai bagimu ya masyarakat syabab man istata'a tafal ba'a fal falyatazawwaj fa innahu lahu wija kalau ada orang sudah mampu nafkahnya. Atau ada orang yang mau dinikahi nggak pakai nafkah, itu sama mampu <laughs> tuh ya. Ada enggak begitu? Enggak ada aja. Ada mertua baik, punya pengen menantu so, ini sudahlah nak, kamu menikah dengan anakku biarpun modal dengkul. Ada. Ini ada. Jadi itu sudah sama-sama mampu, tidak harus punya duit. Maksudnya sekiranya menikah gratis ya nggak apa-apa. Jadi jadilah Ibu-ibu yang baik begitu, ada yang punya anak ya sudah, yang penting soleh, biarpun nggak punya duit, yang penting kan selamat. Duitnya dari saya saja, kan tidak ada masalah jadi duit bersama kan. Baik, apakah anjuran perintah puasa itu hanya untuk kaum laki-laki saja atau wanita? Wanita juga sama, laki dan perempuan. Laki dan perempuan berpuasa karena berpuasa itu mendekat kepada Allah, kemudian Allah melemahkan uh, fisik Kemudian setelah itu akan menjadikan lemah yang mana namanya hawa nafsu. Tidak mudah bangkit yang namanya hawa nafsu. Apakah dengan memperbanyak puasa bisa menanamkan atau melatih ifah? Ya memang berpuasa itu sendiri untuk menjauhkan sifat ifah itu. Untuk menjauhkan sifat uh, mengumbar hawa nafsu. Sehingga bayangkan kalau orang berpuasa itu dia sudah belajar selama berapa jam. Mulai jam 4 sampai jam 6 pagi untuk tidak melakukan sesuatu. Pasti aman. Mulai. Asalkan puasanya sah aman beberapa jam itu. Tapi kalau orang tidak berpuasa, kemungkinan berzina lebih banyak. Kalau orang berpuasa, kemungkinan berzina sudah terkurang separuh hari. Separuh harinya tinggal dia melanjutkan. Mungkin ada yang bertanya, saya puasa tapi sahabat saya kok semakin parah? Sahwat itu ada dua. sahwat yang memang datang begitu saja. Dan sahwat yang dicari-cari. Kalau sahabat yang datang begitu saja dengan wudhu dan puasa dijamin hilang itu. Misalnya ada orang tiba-tiba bangkit syahwat. Astagfirullahaladzim, saya mau puasa. Hilang. Tapi sahabat yang dicari-cari, ya nggak bisa dicari-cari, ya ketemu terus. Misalnya puasa, tapi suka ngintip gambar yang nggak baik. Puasa nonton film begini. Puasa hayal-hayal. Lah kalau sahabat yang kalian cari, ya susah dihilangkan. Karena kalian yang mencari. Tapi yang sahabat tiba-tiba datang. Ada orang, mohon maaf, sahabat tiba-tiba, stop astagfirullahaladzim. Langsung dia keluar dari kamar. Lalu dia baca Al-Quran. Hilang itu gampang kalau syahwat yang datang begitu saja. Mudah kita menghilangkannya. Tapi kalau syahwat yang dicari-cari itu tidak bisa. Namanya dia mencari-cari. Hal-hal apa saja yang menjadi perisai agar terhindar dari zina selain puasa. Jaga mata. Jaga mata dan jaga telinga. Jangan mendengar sesuatu yang membangkitkan syahwat. Dan jangan melihat sesuatu yang bakal membangkitkan syahwat. Karena itu akan mempermudah. Sebab mohon maaf bangkitnya syahwat nih karena pernah melihat gambar yang enggak-enggak, maka terbayang di benaknya, di saat tidak tidur dan sebagainya, bangkitlah syahwat. Atau mendengar rayuan atau kalimat-kalimat yang manis, maka ini jaga mata, jaga jaga telinga. Itu diantaranya. Kullil mu'minina yaghuddu min absorihim. Katakan kepada kaum bapak itu untuk menjaga matanya. Wa kullil mu'minati yang min absorihinna. Katakan kepada kaum wanita untuk menjaga matanya. Ini mukaddimah. Ini adalah untuk menjaga yang namanya zina, lebih dari itu untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga, sebab yang matanya jelalatan itu nanti akan mempunyai kesimpulan. Ya Allah, orang di sana pada cantik-cantik, istriku kayak begitu. Ya jelas dong istrinya kelihatan 24 jam saat berdandan tapi saat juga ngorok ngiler juga. Tapi ngelihat orang di pinggir jalan dandan melulu padahal kalau dia dibuka dandanannya lebih hancur daripada istrinya. Jadi memang setan menggoda. Makanya kalau kaum bapak jelalatan di pinggir jalan itu bisa punya kesimpulan aduh nasib benar aku punya istri begitu. Ah tapi kalau jaga mata, astagfirullah, saya nggak boleh lihat itu. Saya nggak boleh, ini haram, haram. Ketahuilah istrinya semakin hari semakin cantik. Karena matanya dijaga. Begitu juga para wanita. Kalau sudah setiap hari menghayat, mengamat, amati laki-laki. Baik ustadz, apa baik apa yang di senetron atau yang di televisi. Oh bibirnya, oh hidungnya, oh kumisnya, oh jenggotnya. Eh nasib benar suamiku sudah hitam, kurus, keringetan nih. Ah, salahnya matanya jelalatan. Tapi kalau sudah mata jaga, astagfirullah. Nggak boleh saya lihat. Ya, Dibuang hayalan-hayalan itu. Sebab ini ada bu, anbu. bu. Buya apakah boleh kalau saya lagi digauli oleh suami saya, saya menghayalkan bintang film India. Tidak lupa namanya. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa? Kenapa sampai ngomong begitu? Ini ada ceritanya panjang ini. Sehingga dia sebetulnya pengen ngomong. Kalau sama suami kok saya kurang semangat. Satu. Ya kan? Yang kedua, dia itu sering melihat ngamati orang kok oh, ganteng. Makanya sebetulnya gara-gara ngamati orang lain berandai-andai menjadi tidak bersemangat dengan suami. Tapi kalau mata terjaga, sudah Allah buat setrum min plus laki perempuan. Ini akan mudah untuk mem memuaskan syahwatnya dengan yang halal tanpa harus menghayalkan dengan yang haram. Menghayalkan haram karena rusak tuh. Coba suaminya tahu marah enggak kira-kira? Ya kurang ajar namanya. Sama makanya tidak perlu yang demikian. Itu sebabnya nih mata. Jadi kalau orang semakin menjaga matanya, itu adalah semakin indah di dalam keluarganya. Bahkan ada seorang laki-laki, istri yang ngadu, suami saya itu tidak bisa bergaul dengan saya kecuali setelah melihat film porno. Naudzubillah. Ya, Pak. Akhirnya artinya suaminya itu bangkit syahwat bukan karena istrinya yang menarik, bukan karena melihat film itu. Jadi istrinya tuh kayak meja kursi, nggak ada artinya. Makanya jangan sampai diajari suami untuk hal-hal yang begitu. Itu artinya merendahkan diri sendiri. Sampai ada suamiku langsung lihat begitu semangat. Semangatnya bukan karena engkau, tapi karena yang dilihat itu. Sementara yang namanya main film tentu orang yang dipilih yang bagus-bagus. Nah, akhirnya Anda dibanding dengan pemain film. Nyungsep nanti kan. Ini salahnya istri dan mas suami menonton sesuatu yang tidak benar. Dipikir itu membangkitkan sahabat. Bukan sahabat bangkit bukan karena pasangan. Istri, suami ngajak istrinya nonton film yang enggak-enggak. Apakah tidak sadar bahwasanya setiap kali istrinya digauli bukan menghayalkan suaminya. Kasihan benar tuh orang. Makanya menjaga mata termasuk nonton tontonan yang baik itu perlu. Jangan ikut fatwa sebagian orang fatwa bicara. Kalau suami istri mahal halal. Subhanallah mana warok. Ustad nonton film begitu. Kira-kira gimana? Allah ajik itu halal Ustaz. Ini jangan ikut fatwa-fatwa picisan. Kalau memang naudzubillah ada orang punya kebiasaan, tutup, jangan disebar-sebarkan sampai mengatakan fatwa. Ini ada pernah kita dengar Ustaz, enggak ada apa-apa sama suami istri dan itu menggambarkan bukan hakikat. Ya salam. Yang enggak boleh lihat beneran, gambarkan bukan hakikat. Foto. Ustaz, sudahlah Ustaz pulang aja kalau begitu Ustaz. Jangan di sini lah ngerusak majlis. Ada orang datang dengan mengangkat suara dengan seperti itu, Masya Allah. <laughs> Apakah pantas orang alim? Kebayangkah Rasulullah nonton kayak begitu? Orang soleh nonton begitu. Ini hanya pekerjaannya orang yang tidak soleh. Atau paling tidak orang soleh yang tergoda. Tapi jangan digemborkan dalam bentuk fatwa. Enggak apa-apa. Semoga Allah menjaga mata kita semuanya. Amin. Ini masih banyak pertanyaan yang tidak bisa dibaca semuanya. Kita tutup dengan doa. Dan semoga Allah memberikan kepada kita segala kebaikan. Dan menjadikan sebab kebaikan. Dan sudah uh, informasi Ibu. Uh, Alhamdulillah. Eh, transaksi tanah itu sudah berjalan tapi eh, ada tambahan-tambahan dari saudara-saudara kita yang menyumbang tinggal separuh kalau kemarin kurang separuh mungkin kurang sedikit ya tambah doa tapi kelihatannya harus ada tambahannya Bu Allah tidak menunda pengkabulan doa kecuali karena kita di antaranya adalah mungkin kemaksiatan yang selama ini kita lakukan wabil khusus yang berbicara jadi mulailah dengan beristighfar yang banyak untuk diri sendiri, tapi jangan lupa mintakan ampun kepada Allah. Saya pribadi. Ada dosa-dosa yang subhanallah namanya manusia. Jadi istighfar dahulu, karena dengan istighfar nanti ada janji dari Allah, bakal dimudahkan segala urusannya. Karena ini perjanjiannya, kalau akhir bulan sebelum beres, tidak beres, ini bakal batal nanti. Dan sudah ada pembeli yang sudah siap membelinya. Jadi mohon maaf bahasanya ini jadi minta doa yang kencang-kencang sekali dan dan semoga Allah memberikan kepada kita pejuang-pejuang biarpun melalui doa saja atau mungkin yang subhanallah dengan doa di tengah malam niat semoga Allah mudahkan karena kita ingin bangun tempat-tempat yang sekolah untuk anak-anak kita semuanya ya kita doa yang benar dan istighfar dulu subhanallah jadi memang harus begitu kalau memang ini Allah agar mengingatkan kita dulu lebih lebih gampang. Mungkin saat itu dosa kita lebih sedikit. Semakin hari semakin nambah dosa. <laughs> Sehingga tidak mudah dikabul oleh Allah. Jadi itulah khusnudun kepada Allah. Allah bakal ngabul, akan tapi kalau ada apa-apa barangkali karena kita ini karena dosa kita. Jadi istighfar, mari kita istighfar sebentar saja ya. Istighfar yang serius ya. Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم Mari kita doa bersama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تسر علينا إنك على كل شيء قدير Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah yang melihat hati kami Yang melihat tingkah laku kami Ya Allah Kami mohon ampun Ya Allah Ampunilah dosa kami Ya Allah Ampuni dosa kami Ya Allah Ampuni dosa kami ya Allah Hati kami yang sering berprasangka buruk kepadamu ya Allah Hati kami yang sering berprasangka buruk kepada sesama kami Ampuni ya Allah Hati kami yang sesaat mendengki ya Allah Hati kami yang sesaat menjadi ria ya Allah Hati kami yang sesaat mendendam ya Allah Hati kami yang sesaat sombong ya Allah Itu semua adalah dosa besar hati kami ya Allah Maka kami mohon ampuni ya Allah ampuni ya Allah dan anggota tubuh kami nikmat besar darimu ya Allah itu pun kadang kami gunakan untuk melanggarmu mata kami nikmat darimu ya Allah alangkah seringnya kami melihat yang haram telinga kami ya Allah nikmat darimu alangkah seringnya kami mendengar sesuatu yang haram ya Allah lidah kami pernah mengucapkan yang haram anggota tubuh kami ya Allah nikmat darimu kepadamu Ya Allah kadang kami gunakan bermaksiat Dan engkau lebih tahu dari kami sendiri Alangkah banyaknya kemaksiatan kami Ya Allah Ya Allah Ya Allah, ya Allah. Bahkan ada satu dosa ya Allah yang kami masih sering melakukannya dan kami pun tahu itu dosa. Bahkan di saat kami melakukannya pun kami sadar dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa dosa-dosa ini ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa. Kami takut menghadapmu dengan murkamu. Kami mohon ampun ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Siapa yang mengampuni dosa-dosa kami kecuali engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali engkau ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon ya Allah. Maka ampuni dosa kami ya Allah. Jangan tersisakan sedikit pun dari dosa ini ya Allah. Engkau lebih tahu ya Allah dari kami ya Allah. Ya Allah ampuni dosa kami dan dosa guru-guru kami dan dosa orang tua kami dan dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Sebesar apapun dosa kami kau ampuni ya Allah. Sungguh ya Allah, jika kami melihat dosa kami kami malu menghadap kepadamu. Akan tapi ya Allah, di saat kami meyakini pengampunanmu amat luas maka kami menghadapmu. Ya Allah, Allah kami memohonmu ampuni kami ya Allah ya Allah tidak ada keterlambatan dari pengkabulan doa kami kecuali karena kemaksiatan kami maka ampuni ya Allah ampuni kami ya Allah dan mudahkanlah ya Allah pengkabulan doa kami ya Allah tidak ada ya Allah sakit kekurangan musibah yang kami rasakan saat ini kecuali karena dosa-dosa kami maka ampuni kami ya Allah ampuni kami ya Allah ya Allah siapapun yang hadir di tempat ini ini barangkali banyak di antara mereka punya hajat akan tapi hajat mereka tidak segera kau jawab ya Allah itu semua karena kami banyak dosa ya Allah maka kami ampuni kami ya Allah ampuni kami ya Allah ampuni kami yang susah dalam hidupnya ya Allah setelah kau ampuni berikan kemudahan ampuni kami yang belum menikah sementara sudah berharap mendapat pasangan dalam waktu yang lama ya Allah ampuni dosa mereka ya Allah dan mudahkanlah untuk mendapatkan pasangan yang baik ya Allah ampuni kami ya Allah Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Dan kabulkan hajat kami semua. Ampuni kami yang belum punya anak ya Allah. Yang sudah lama memohon kepadamu akan tapi belum kau kurniai putra. Maka ya Allah ampuni mereka. Dan setelah itu berikan kabul hajat mereka ya Allah. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Dan kami pun punya hajat saat ini. Pada detik ini engkau dan engkau lebih tahu ya Allah. Tanpa kami sebut pun engkau lebih tahu ya Allah. Demi kemakmuran pesantren ini. Madras, mas, mas, mas, majlis ini ya Allah. Ya Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya ya Allah. Kirimkan ke tempat ini orang-orang yang soleh. Orang-orang yang ikhlas. Yang membantu pesantren ini, pembelian tanah ini ya Allah, orang yang ikhlas ya Allah, kekasih-kekasihmu ya Allah, pejuang-pejuang di jalanmu ya Allah, ahli surga, siapapun mereka ya Allah, sedikit apapun yang mereka berikan, jadikan itu sebab mereka masuk surgamu ya Allah berikan keikhlasan ya Allah, dan jadikan kami pejuang-pejuangmu ya Allah jadikan kami pejuang-pejuangmu ya Allah ya Allah, engkau maha tahu ya Allah berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat, kebaikan kebaikan di dunia dan di akhirat kebaikan di dunia dan di akhirat makmurkan majlis ini ya Allah siapapun yang hadir pada detik ini Allah jadikan mereka adalah orang yang bakal hadir kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad yang belum ya, yang belum hadir ya Allah berikan kesempatan kelak mereka ya Allah untuk menghadiri tempat yang mulia yang semacam ini yang mendengar acara ini dimanapun mereka berada jadikan mereka bersama orang-orang yang kau cintai ya Allah yang rindu kepada kebaikan ya Allah semua yang ada di tempat ini berikan rahmatmu kepada mereka. Yang sakit, sembuhkan ya Allah. Yang sakit, sembuhkan ya Allah. Baik yang hadir atau yang tidak hadir. Berikan kesembuhan ya Allah. Dan jadikan sakit mereka itu ya Allah. Sebab pengkabulan doa-doa kami ini ya Allah. Sebab kemudahan untuk kami ya Allah. Sebab kemudahan untuk kami semua ya Allah. Dan sebab kebaikan untuk kami dan anak keturunan mereka ya Allah. Yang sakit yang ada di rumah sana ya Allah. Berikan kesembuhan yang dalam hatinya kerinduan untuk menghadiri tempat ini. Maka kirimkan ke mereka pahala. Panjang panjangkan kepada kami umur kami semua ya Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiat sehat walafiat ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal yang menghantarkan kepada keridoanMu Jika ada yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam membayar hutang dan berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman ya Allah, mati dalam keadaan iman ya Allah, ya Allah iman ya Allah dan jadikan ya Allah ucapan kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia la ilaha إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة